Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibu rabbuna wa yarda Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ini adalah rekaman yang keempat yang melanjutkan Ya mukadimah Mukadimah Awalan-awalan kitab sebelum masuk pada inti pembahasan. Setelah kita membaca mukadimah dari penulis sendiri, kita lanjut uh, di halaman 8. <clears throat> Pada cetakan ke-10 di sana ada bab manhaj syarhi. Manhaj syarah ya. Atau cara beliau Syekh Malik dalam melakukan atau menulis syarah Al-Mumti ini. Kita baca wattaba'tu fihi ma yali dan aku mengikuti ya dan aku mengikuti ya, dalam mensyarah apa-apa yang di bawah ini. Yang pertama, ini ada beberapa poin di sini. Ada delapan. tu متن متن الآجرمي الآجرمية على عدة نسخ رأيت من أحسنها المتن المطبوع ضمن مجموع مهمة المتون وراجع وراجع الشرح adadun minal mubarrizina fin nahwi dan aku ya meninjau kembali ya atau mengecek-ngecek ya. Jadi beliau meneliti banyak <clears throat> matan jurumiyah dalam jumlah yang sangat banyak dan beliau dan aku di sini beliau menulis dan aku ya berpendapat yang paling baik di antara matan-matan yang dicetak adalah yang uh, apa yang ada di dalam majmu muhimmah al-mutun, ya kumpulan matan mutun-mutun penting. Dan aku ya meninjau kembali pula syarah-syarah yang banyak ya yang syarah-syarah jurumiyah itu sendiri dalam pembahasan nahwu ya dan kemudian beliau barulah menulis syarah Al-Mumti ini. Jadi dia banyak meninjau ulang matanya dan dia mengambil matan yang terbaik dan beliau pula meninjau ulang syarah-syarah yang ada sebelum Al-Mumti ini dibuat ya seperti Tufatusaniyah dan yang lainnya. Poin yang kedua, manhaj beliau dalam syarah adalah <clears throat> i'timad tu fit tamthili wal istish wal istashhadi 'ala al ayatil qur'aniyati wal ahaditsin nabawiyati ghaliban dan beliau ya menggunakan pemisalan-pemisalan <clears throat> dan uh, berusaha untuk mengambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabawi secara umum. Ya, lanjut. Lirabti talibil ilmi bi kalamir rabbih wa sunnatin naba wa sunnati nabiyih. Ya. Ya untuk menguatkan rabat ya. Untuk menguatkan penuntut ilmu dari kalam Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala, wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, at-tadarruju fi syarhid durusi bi tariqatin sahlatin wa wadihatin. Dan beliau itu tadarruj. Tadarruj itu artinya itu berurut ya atau meningkat secara perlahan dalam mensyarah pelajaran ya dengan jalan yang mudah dan jelas. Ya, itu nanti kita akan merasakannya sendiri ya bagaimana Syekh Malik itu mensyarah Al-Ajurumiyah ini. Yang keempat, ja'altu syarha lil mubtadi'i khasatan wal fawaida wa tanbihati fil hasyati lil mustafidi. Fala yata'arrada laha al mubtadi'u illa ba'da fahmihi li syarhi dan aku menjadikan syarah al-mumti untuk pemula secara khusus. Adapun faidah dan tanbihat di bagian catatan kaki itu bagi siapa saja yang ingin mengambil faidah. Falayata'arrada dan uh, eh, falayata'arrada lahal mubtadi'u dan pemula itu tidak ya tidak diharuskan ya, untuk tahu hasyiah dan catatan-catatannya kecuali setelah memahami isi syarah ter terlebih dahulu. Akhtamu kullama kullama mawdi'in maw, akhtamu kulla mawdu'in bi'urabil amsilatil amsilatis sabiqati wa ahyanan urabu amsilatan lam yasbiq zuk, uh, zikruha dan aku menutup setiap pembahasan atau setiap tema dengan mengi'rab ya contoh-contoh yang diberikan sebelumnya. Wahyanan namun terkadang urabu amsila amsilat amsilatan lam yasbik zukruha ya terkadang saya mengi'rab <clears throat> contoh-contoh yang penyebutannya belum pernah disebutkan ya jadi beliau mengirab dengan contoh yang lain. Selanjutnya yang kelima tu jadwal wa mukhattatin ba'da ba'did durusi dan aku meletakkan tabel atau daftar dan skema setelah sebagian pembahasan. Ditalkhisiha wa takribiha untuk meringkas ya dengan tabel itu pembahasan bisa diringkas wa takribiha dan untuk memudahkan atau mendekatkan pemahaman. Wa qad jaa'a fi wa qad fil Bukhari min hadis Anas qala khattan Nabiy sallallahu alaihi wasallam khututan faqala hadzal amal wa hadza ajaluhu al hadis ya sebagaimana telah datang dalam hadis Bukhari dari had, dari hadis Anas beliau berkata ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam membuat alur ya menulis sebuah alur dan beliau berkata hadal amal ini adalah amal dan hadal ajaluh dan ini adalah ajalnya ini merupakan hadis ya beliau men menggambarkan suatu garis hot. ya ini amal ya dan ini adalah kematian jadi amal itu uh, di, di, ditulis ya berdampingan dengan ajal ya untuk pembahasan hadis atau syarahnya bisa dibaca di berbagai sumber ya Selanjutnya yang ketujuh, arraftu bil musannifi wa muqaddimatihi bi ijazin. <clears throat> Dan aku ya mengenalkan ya penulis dan mukadimahnya secara ringkas dan padat. Selanjutnya yang terakhir adalah ja'altu syarha mukhtasaran falam az falam azka falam azkur ba'dal asya'i khasyata khasyata al ittali'ah ya afwan jatu syarha mukhtasaran falam az falam azkur ba'dal asya'i khasyatal ittalati ya aku menjadikan syarah ini ringkas dan aku tidak menyebutkan sebagian pembahasan yang lain karena takut memperpanjang syarahnya. Waharsot ala zikril muhimmi alladhi yusa'idul mubtadi'a Dan aku ingin ya hanya menyebutkan perkara-perkara yang penting yang dapat membantu pemula dalam mengikrab wa yakunu lahu sulaman yartakibihi ila kutubil mutawwalati dan dengan sebab dengan keinginan beliau tersebut ya beliau ingin al-mumti itu bisa menjadi sulaman itu tangga yartaki yang dengan tangga tersebut para pemula bisa menaiki ke jenjang kitab-kitab mutawwalat ya, kitab-kitab yang lebih rinci. Jadi beliau memang mengkhususkan buku ini untuk pemula. Ya. Alhamdulillah insyaallah ini adalah bagaimana Syekh Malik itu memiliki manhaj dalam mensyarah kitab uh, atau matan ala jurumiyah yang dina, dan bukunya dinamakan dengan al mumti ini selesai <clears throat> wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin